Beriman kepada Rasul mengandung empat unsur di halaman 168. Kita baca terlebih dahulu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa Beriman kepada para rasul mengandung empat unsur. Yang pertama, bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah maka barang siapa mengingkari kebenaran risalah salah satu di antara para rasul, berarti ia telah mengingkari seluruh risalah para rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kadzabat kaum nuh nuhinil mursalin kaum nuh telah mendustakan para rasul Quran surat asy-syu'ara ayat 105 mereka dinyatakan oleh Allah mendustakan para rasul padahal tidak ada rasul di zaman itu selain Nabi Nuh alaihissalam mereka. Oleh karena itu, kaum Nasrani yang mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara otomatis telah mendustakan Nabi Isa Alaihissalam sendiri dan tidak mengikutinya. Apalagi telah dikabarkan kepada mereka akan datangnya seorang rasul bersama, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kabar gembira tersebut, berarti ia rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini prinsip yang pertama, bahwa mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul siapapun dia sehingga kalau ada kaum muslimin yang mendustakan salah satu nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sama halnya dengan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penghormatan kita kepada mereka semua adalah penghormatan kita kepada orang-orang pilihan Allah taala. Maka bukan berarti ketika satu nabi dikultuskan kemudian nabi yang lain dihina. Sebagaimana kemarin yang telah kita sampaikan karena semuanya adalah statusnya sama-sama utusan Allah meskipun antara satu dengan yang lain ada yang lebih afdal ada satu nabi yang lebih afdal dibandingkan nabi yang lain kemudian yang kedua yang kedua, beriman kepada nama-nama mereka yang telah kita kena ketahui seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh alaihi salam. Kelima rasul ini adalah ulul azmi dari para rasul. Allah menyebut mereka dalam surat Al-Ahzab, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa min wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri dan dari Nuh Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Dan firman Allah dalam surat Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran surat Asy-Syura ayat 13. Tentang istilah ulul azmi, ulu artinya pemilik. Al-azmu artinya tekad yang kuat. Ulul azmi berarti para nabi yang memiliki tekad yang kuat dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Kemudian siapakah Rasulul Azmi dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 7 dan Ashura ayat 13. Allah menyebutkan beberapa nama nabi yang dia lebih unggul dibandingkan yang lain. Lalu ini ditafsirkan bahasanya mereka lah ulul azmi. Dan kalau kita perhatikan sabarnya ulul azmi itu sabar berkaitan dengan ujian dakwah dan bukan sabar berkaitan dengan ujian musibah. Maka Nabi Ayub alaihissalam yang sering dijadikan sebagai permisalan dalam masalah kesabaran. Sabar seperti sabarnya Ayub. Nabi Ayub alaihissalam yang sering dijadikan sebagai permisalan dalam masalah kesabaran, tapi beliau tidak masuk dalam daftar ulul azmi. Padahal sering orang menyebut sabarnya eh, atau sabar yang paling baik adalah sabarnya Ayub. Karena sabarnya Ayub itu sabar disebabkan musibah. Sedangkan sabarnya ulul azmi sabar disebabkan tantangan dakwah. Apa bedanya? Sabar karena musibah itu nggak ada pilihan. Kamu sabar dan nggak sabar, musibah nggak bakalan hilang. Orang sakit atau kecelakaan dan dia nggak sabar, marah, kira-kira sakitnya hilang? Tidak. Sehingga ketika orang mendapatkan musibah, mau sabar maupun tidak sabar, sama saja musibah itu tidak hilang. Berbeda dengan sabar dalam dakwah. Sabar dalam dakwah, kalau orang nggak sabar, meninggalkan dakwah bisa. Ketika orang itu tidak sabar dengan tantangan yang ada pada dakwah, kemudian dia tinggalkan, maka mungkin dia tidak akan mendapatkan tantangan itu karena dia meninggalkan dakwahnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berkali-kali mendapat, mendapatkan penawaran seperti ini. Kalau kamu mau harta tak kasih harta, kalau kamu mau wanita tak kasih wanita, kalau kamu mau jabatan tak kasih tahta. Dengan satu syarat tinggalkan dakwah. Tapi Nabi SAW lebih memilih untuk berdakwah dibandingkan semua tawaran mereka. Selanjutnya, Apapun yang tidak kita ketahui namanya secara rinci, maka kita wajib mengimaninya secara global. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Baik. Quran surat Al-Mu'min ayat 78. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Ada rasul yang diceritakan oleh Allah dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Banyak mana? Banyak yang tidak diceritakan. Karena Al-Quran bukan buku sejarah sehingga Al-Quran tidak menyebutkan siapa saja yang telah Allah utus. Meskipun ada sejarah dalam Al-Quran. Al-Quran bukan buku sejarah, tapi ada sejarah dalam Al-Quran. Sehingga sejarah yang Allah ambil dalam Al-Quran, kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran, adalah sejarah pilihan yang itu memberikan ibroh dan pelajaran besar bagi umat manusia yang membacanya. Kemudian yang ketiga, Unsur yang ketiga membenarkan ajaran dan berita yang mereka sampaikan. Yang keempat, unsur yang keempat mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia firman Allah Subhanahu wa taala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Ayat ini, An-Nisa 65, adalah tiga syarat orang bisa disebut iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Yang pertama adalah menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim dalam permasalahan yang diperselisihkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, adamul haraj. Tidak ada perasaan keberatan untuk menerimanya. Sehingga dia ketika dikembalikan kepada dalil, dia tidak merasa berat untuk menerimanya. Dan yang keempat, wayusan limu taslima. Dan yang ketiga, wayusan limu taslima, dia pasrah sepasrah-pasrahnya. Ini tiga syarat di mana orang bisa disebut beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim dalam perselisihan. Yang kedua, tidak merasa keberatan untuk menerima putusan beliau. Yang ketiga, pasrah kepada putusan beliau. Kemudian buah iman kepada Rasul. Keberiman kepada para rasul memberi buah yang sangat baik, di antaranya yang pertama mengetahui besarnya rahmat dan inayah Allah terhadap hambanya di mana dia mengutus para rasul untuk menunjukkan mereka ke jalan Allah dan menjelaskan kepada mereka cara menyembah Allah sebab manusia tidak akan mampu mengenal Tuhannya hanya dengan perantara akal saja. Yang kedua, bersyukur atas nikmatnya yang besar ini. Yang ketiga, timbul rasa cinta, pengagungan, serta pujian kepada para rasul sesuai dengan kedudukan mereka. Sebab mereka adalah para utusan Allah yang beribadah kepadanya dan menyampaikan risalahnya, serta menyampaikan nasihat kepada hamba-hambanya. Banyak orang mendustakan para rasul. Mereka menganggap para rasul bukanlah dari jenis manusia. Padahal masalah ini telah disebutkan Allah dan sekaligus dibatalkan dalam firman-Nya wa ma mana'an nasa ayyuminu idja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basyarar rasula qul law kana fil ardi malaikatun malaikatu yamsuna mutma'inna mutmainina mutmain mut mutmainina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya kecuali perkataan mereka adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul katakanlah kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Quran Surat Al-Isra ayat 94-95. Dalam ayat di atas Allah membatalkan anggapan mereka. Bahkan Allah menyatakan para utusan tersebut harus dari jenis manusia karena mereka diutus kepada penduduk bumi yaitu manusia. Seandainya yang menghuni bumi adalah para malaikat, maka Allah akan mengutus malaikat sebagai rasul kepada mereka agar terjadi kesamaan jenis. Nah, ini bagaimana bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir yang meminta agar rasul itu berasal dari golongan malaikat. Hadirin yang kami hormati, diutusnya rasul dari kalangan manusia itu nikmat. Makanya Allah nyatakan di surat An-Nisa, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim Rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus rasul min anfusihim dari kalangan mereka, maksudnya adalah dari jenis mereka. Karena kalau rasul itu bukan seorang manusia, bukan dari jenis kita, maka kita akan sangat kesulitan untuk bisa sempurna mengikuti beliau. Misalnya Rasul itu adalah orang yang nggak pernah lupa ketika sholat. Maka kita nggak akan tahu bagaimana caranya ketika lupa dalam sholat. Rasul tidak menikah, Rasul tidak makan, tidak tidur, tidak melakukan aktivitas sebagaimana manusia, maka kita akan kerepotan bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang sempurna dengan aturan-aturan yang tidak ada contohnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasul memiliki keluarga itu salah satu di antara penyempurna di antara penyempurna bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat untuk manusia. Sehingga ada adab dalam berkeluarga yang itu hampir semua manusia pelakunya. Kemudian ada adab bagaimana berinteraksi dengan tetangga dan seterusnya. Makanya ketika membandingkan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW ketika diutus jadi Nabi, beliau nggak punya orang tua. Karena orang tuanya sudah meninggal, jauh sebelum beliau dewasa. Sedangkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika diutus jadi nabi, beliau punya ibu. Beliau hidup bersama ibunya. Nabi Isa jadi rasul dan Maryam belum meninggal. Cuman dari sisi yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dan punya keluarga. Nabi Isa tidak menikah sampai beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, aturan tentang kebaktian kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dengan lebih banyak mengutip para nabi di masa silam. Seperti Ibrahim, bagaimana interaksinya dengan bapaknya, Nabi Isa dengan ibunya, dan nabi-nabi yang lain misalnya Nabi Ishak dengan Nabi Yakub atau Yakub dengan putra-putranya. Karena Nabi Muhammad SAW interaksi dengan orang tuanya uh, tidak terjadi karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Tapi kita bisa banyak mendapatkan sunnah ketika beliau berinteraksi dengan keluarga dan itu lebih banyak dibutuhkan oleh manusia. Kemudian orang musyrikin meminta agar malaikat yang jadi rasul, tapi dibantah oleh Allah gimana? Kalau di bumi ini ada penduduk berupa malaikat, maka rasulnya akan datang dari malaikat. Dan kalaupun penduduknya bukan malaikat yaitu manusia, kemudian rasulnya dari kalangan malaikat, maka nanti malaikat ini akan menjadi manusia agar bisa terlihat. Kemudian Begitulah keinginan para pendusta Rasul Allah yang diantaranya menyatakan In antum illa basyarum mithluna turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an ta'tiyakum bisu wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidnillah kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan atas izin Allah. Quran surat Ibrahim ayat 10 sampai 11. Nah, yang dimaksud bukti di sini apa? Permintaan mereka bukti di sini apa? Mukjizat. Pak Tuna bisultanim mubin. Tunjukkan kepada kami sultan yang jelas. Maksudnya mereka minta mukjizat. Dan berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir minta mukjizat kepada para nabi yang diutus kepada mereka. Dan ketika itu ditunjukkan, banyak di antara mereka yang ingkar. Yang perlu kita perhatikan di sini, وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ bisultanin بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ Kami tidak bisa mendatangkan mukjizat itu kecuali dengan izin Allah. Maka mukjizat para nabi mukjizat para nabi itu tidak dipelajari oleh sang nabi. Tapi mukjizat itu datang atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu perbedaan yang sangat mendasar antara mukjizat dengan sihir. Sihir dipelajari, mukjizat tidak dipelajari. Dan turunan dari mukjizat adalah karomah. Karena intinya adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga apa perbedaan antara karomah dengan sihir? Salah satunya karomah tidak bisa dipelajari, sedangkan sihir bisa dipelajari. Makanya kalau ada orang yang ingin belajar ilmu kanuragan, apapun bentuknya, baik kekebalan, bisa ngilang, atau jadi miutan, ya. maka ini semuanya adalah sihir. Karena karomah tidak bisa di, pelajari. Kemudian dalam ayat yang tadi kita baca, para rasul ketika mereka ditantang seperti itu, mereka mengatakan qalat lahum rusuluhum innahnu illa basharun mislukum. Para rasul itu mengatakan kepada mereka, kami hanyalah manusia sebagaimana kalian. Walakin yamunnu ala may yasha'u min ibadi. Namun Allah memberikan nikmat kepada siapa saja di antara hambanya yang dia kehendaki. Di sini Rasul menegaskan Allah memberikan nikmat. Nikmat itu bentuknya adalah dijadikan sebagai Rasul. Maka dijadikan sebagai Rasul itu kenikmatan yang dirasakan oleh Rasul. Sehingga mereka nyatakan itu di depan kaumnya. Namun Allah kasih nikmat kepada siapa sih yang di antara hamba yang, di, yang di, dia kehendaki dan di antaranya adalah kami dijadikan sebagai Rasul dengan kami mendapatkan wahyu. Sehingga keberadaan wahyu itu nikmat. Nikmat bagi sang penerimanya dan nikmat bagi siapapun yang mempelajarinya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Ibrahim ayat 10 dan 11. Kemudian kita masuk pada iman kepada hari akhir. Yang dimaksud iman kepada hari akhir adalah iman sejak dari alam kubur dan seterusnya ke sana. Iman dari sejak alam kubur dan seterusnya ke alam yang tidak ada ujung. Karena itu kalau kita membaca rukun iman ada enam. Salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Terus kalau alam kubur itu masuk di iman yang mana? Jawabannya masuk pada iman kepada hari hari akhir. Karena Ketika orang itu mati, berarti dia telah memasuki kiamatnya. Sehingga tidak salah ketika kematian disebut sebagai kiamat sugro, kiamat kecil. Kemudian bagian dari iman kepada hari akhir juga adalah meyakini kebenaran semua berita yang disampaikan Nabi SAW terkait tanda-tandanya. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma illa sa'ah faqad jaa yang mereka tunggu hanyalah kiamat padahal asyratuha tanda-tandanya telah datang sehingga ada dua hal kiamatnya dan tanda-tandanya maka bagian dari mengimani kiamat adalah mengimani tanda kiamat kemudian yang ketiga bagian dari iman kepada hari kiamat adalah mengimani tentang keberadaan surga dan neraka yang itu telah diciptakan oleh Allah dan dia abadi. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad ketika beliau membantah kelompok Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah ini punya keyakinan surga dan neraka saat ini belum diciptakan. Kemudian beliau mengatakan bagian di ada di usul sunnah Imam Ahmad ya. Bahasanya kami beriman surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah. Keduanya adalah makhluk dan sudah ada di alam raya ini. Yaitu telah diciptakan oleh Allah. Kemudian beliau menyebutkan berbagai macam dalil Nabi saw <clears throat> pernah memasukinya, mengambil sebagian darinya, Fa'akhadtu unqudan. Kemudian aku mengambil sebagian, seonggok bagian dari surga. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melihat neraka. Lalu Imam Ahmad mengatakan, Barang siapa yang tidak meyakini hal ini, fala adzunnu annahu yu'minu bil yaumil akhir. Maka menurutku, dia belum beriman kepada hari akhir. Karena itu keyakinan Mu'tazilah bahasanya surga dan neraka belum diciptakan ini bisa menyebabkan atau dia termasuk di antara perbuatan yang menunjukkan kalau dia belum sempurna beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keempat adalah mengimani setiap janji baik yang Allah sebutkan mengimani setiap janji baik yang Allah sebutkan seperti beriman kalau kita nanti bisa melihat Allah beriman nanti ada al-haud telaga yang siapa yang meminumnya bagaimana keutamaannya tidak akan pernah haus selamanya kita akan mengiman kita mengimani ada telaga kausar ada sungai madu sungai susu sungai khamar, sungai air. Dan kita mengimani semua yang dijanjikan oleh Allah. Ketika tidak mengimani salah satu di antara janji ini, ancamannya dia bisa jadi gagal mendapatkannya. Sebagaimana kata Ibnu Khathir, "Man kadzdzaba bi karamatin lam yanalha." Man kadzdzaba Bikaromatin lam yanalha. Siapa yang mendustakan salah satu karomah, maka dia tidak akan mendapatkannya. Wal muradu bil karomah dan yang dimaksud dengan karomah menurut perkataan Imam Katsir di sini adalah janji baik yang diberikan oleh Allah kelak di hari akhir. Seperti melihat wajah Allah. Banyak yang mengingkarinya. Terutama Mu'tazilah. Kemudian juga adanya Al-Haud sebagian mengingkarinya. Adanya syafaat, sebagian mengingkarinya. Seperti kalau di negara kita eh, MTA yang dia tidak mau menerima syafaat, demikian pula Khawarij dan Mu'tazilah menolak-menolak janji-janji seperti ini. Dia berarti menolak kebenaran yang telah disebutkan dalam dalil dan hukumannya bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Bapak nggak percaya adanya syafaat? Nggak percaya. Ya udah, besok nggak dapat syafaat. Gimana? Pilih mana? Ingin dapat syafaat, tapi harus beriman pada syafaat, atau tidak percaya pada syafaat. Nanti nggak dapat syafaat. Ada yang nggak percaya bisa melihat Allah? Ya sudah, nanti nggak bisa melihat Allah. Padahal seluruh penduduk surga bisa melihat Allah. Ada yang nggak percaya akan ada telaga, bisa kehusan selamanya. Dan ada orang yang berusaha untuk menuju telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia diusir. Mungkin bisa jadi karena dia punya keyakinan seperti ini. Orang-orang yang punya keyakinan menyimpang, meskipun mereka masih dalam ranah sebagai Muslim. Mereka masih kaum muslimin, masih umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita perhatikan titik-titik seperti ini, karena inilah yang membedakan antara iman kepada hari akhir yang dimiliki oleh ahlu sunnah dengan iman kepada hari akhir yang dimiliki oleh ahli bid'ah. Sehingga iman kalau nanti di kuburan akan ada nikmat dan azab itu masuk dalam iman kepada hari akhir. Adanya keyakinan bahasanya azab kubur tidak ada, nikmat kubur juga tidak ada. Tidak ada azab kubur dan tidak ada nikmat kubur. Karena semua dalil yang berbicara itu adalah hadis ahad. Dan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, atau adanya Imam Mahdi, turunnya Isa, bersumber dari hadis ahad. Dan semua yang bersumber dari hadis ahad dalam masalah keyakinan ditolak. Berarti orang seperti ini tidak sempurna imannya kepada hari akhir. Ada sebagian orang yang uh, mengikuti pemahaman seperti ini, kalau dulu yang paling ketol adalah Hizbut Tahrir, tapi wallahu alam belakangan mereka sudah tidak berani lagi mempertahankan keyakinan seperti ini sehingga tidak konsisten sebagai Mu'tazilah. Sudah mulai bergeser karena berbahaya kalau menolak keberadaan Dajjal, menolak tentang keberadaan adab di alam kubur atau nikmat di alam kubur. Karena ini semua bisa menyebabkan orang itu imannya kepada hari akhir menjadi gagal. Kemudian kita baca dulu. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang di hari itu seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisap dan diberi balasan. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya, di mana setiap penghuni surga akan menetap di surga dan ahli neraka menetap di neraka. Beriman kepada hari akhir mengandung empat unsur. Yang pertama, beriman kepada hari kebangkitan, yaitu saat dihidupkannya orang-orang mati tatkala sangkakala kedua ditiup. Seluruh manusia bangkit menghadap Allah tanpa alas kaki, tanpa mengenakan pakaian, serta tidak berkhitan. Allah Ta'ala berfirman, Kama badakna awwala khalqin nu'iduh, wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Nah, beriman kepada hari kebangkitan ini titik sengketa antara muslim dan orang kafir. Karena orang kafir musyrikin, mereka menolak kalau nanti setelah mati akan dibangkitkan. Bahkan mereka bersumpah wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsallahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Sehingga orang musyrik mereka menolak keberadaan hari kebangkitan. Orang kalau sudah mati sudah selesai. Gak ada lagi hari yang kedua setelah kematian. Dan berkali-kali dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti siapapun yang sudah mati akan kembali dibangkitkan oleh Allah. Mereka datang dengan membawa tulang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tulang itu ditaruh di depan beliau. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang nanti akan menghidupkan tulang ini padahal dia sudah jadi tanah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah sesungguhnya yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga ini termasuk titik sengketa antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan musyrikin. Ada tiga titik sengketa. Dulu pernah kita sebutkan satu tentang masalah tauhid uluhiyah. Yang kedua tentang masalah iman kepada hari akhir. Yang ketiga tentang status beliau sebagai utusan Allah. Tiga hal ini yang menjadi titik permusuhan puncak, titik sengketa puncak antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang musyrikin. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Ali bin Abi Thalib menuliskan kalimat min Muhammadin Rasulillah. Dari Muhammad sang utusan Allah. Perwakilan dari orang musyrik membaca itu nggak terima. Gimana di teksnya di sini utusan Allah? Kami nggak terima. Kalau kami mengakui kamu utusan Allah, ngapain kita perang? Karena kalau kamu utusan Allah pasti membawa kebenaran. Sehingga suruh diganti. Ali bin Abi Thalib diperintahkan Nabi SAW, alaihi wasallam, "Umhu, hapus." Nabi Ali nggak mau. Enggak ya Rasulullah. Hapus, tetap enggak. Akhirnya Nabi SAW menyuruh sahabat yang lain dihapus dan diganti min Muhammad bin Abdullah. Kalau ini mereka mengakui ya, karena memang beliau adalah putranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Hari kebangkitan benar adanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, Summa innakum ba'da dhalika lamayyitun, Summa innakum yaumal qiyamati tuba'atun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati Kemudian kamu sekalian benar-benar akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 15-16 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal kiamati hufatan gurlan." Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat tanpa alas kaki dan tidak berkhitan. Hadis mutafakun alaih. Umat Islam sepakat akan terjadinya hari kebangkitan. Ini sejalan dengan hikmah dijadikannya tempat kembali bagi manusia. Di sana mereka diberi balasan atas kewajiban yang dibebankan kepada mereka melalui lisan para rasul. Allah Ta'ala berfirman, Apa hasibatum annama khalaqnakum abathawu wa annakum ilayna la turja'un. Maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Sallallahu alaihi wasallam ladhi faradu alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Nah, adanya hari akhir itu bukti keadilan Allah. Makanya kalau tidak ada kiamat berarti Allah dolim. Gitu ya. Jika tidak ada kiamat berarti Allah dolim. Kenapa? Karena keadilan di dunia ini tidak sempurna. Dan banyak kekurangannya. Sehingga mau tidak mau harus ada pembalasan. Bahkan sampai pun kezaliman yang terjadi antar binatang sehingga binatang yang nyeruduk binatang yang lain karena kokian makan kambing maka nanti akan dibalas ketika di hari kiamat. Kambing yang nyeruduk diganti ya. Apa? Tanduknya diambil dipinjamkan kepada kambing yang diseruduk. Sehingga nanti terjadilah kisos di antara binatang. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, uh, di surat Atin gimana? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sebelumnya fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kenapa mereka mendustakanmu terkait masalah ad-din, hari kebangkitan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala itu dat yang maha bijaksana. Artinya kalau nggak ada kiamat, berarti Allah tidak bijaksana. Berarti Allah dolim. Karena keadilan di alam raya ini pasti tidak sempurna dan bahkan kedoliman masih banyak. Sehingga akan ada keadilan di hari kiamat. Maka kita tidak perlu khawatir untuk berbagai macam kezaliman orang kafir yang tidak terbalaskan sampai sekarang. Dan mungkin sampai kiamat berapa ribu orang yang dibantai di Rohingya. Kita nggak pernah memberikan balasan kepada mereka. Nggak ada serangan negara Muslim ke negara mereka. Berapa ribu kaum Muslimin yang dibantai di Suriah? Pelakunya orang Syiah. Dan sampai saat ini kita nggak bisa melakukan apapun. Mungkin sampai Bashar al-Assad mati, bukan karena balasan dari kaum muslimin, karena mati, ya, entek baterai ini mati. Dia mati sebagaimana mati lumrahnya. Dan banyak seperti itu. Orang-orang Yahudi yang membantai kaum muslimin, dia mati ya karena mati. Bukan karena pembalasan dari kaum muslimin. Tapi semuanya akan ada pembalasan ketika di hari kiamat. Kezaliman yang terjadi di alam raya ini, kalaupun tidak selesai, pelakunya mati dalam kondisi normal, bukan mati karena pembalasan, Semuanya akan digantikan ketika dari kiamat. Nah, kemudian yang kedua, unsur yang kedua beriman kepada hisab atau perhitungan dan jaza atau pembalasan. Di saat itu seluruh amal manusia diperhitungkan dan akan dibalas sesuai dengan amal masing-masing. Adanya perhitungan dan pembalasan ini berdasarkan dalil dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, Inna ilaina bahum, thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Quran Surat al ghoshiyah ayat 25-26. Allah Ta'ala juga berfirman, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, wa man ja'a bis fala illa mislaha wahum hum la yudlamun. Barang siapa membawa amal kebajikan, maka baginya pahala sepuluh kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ misqala حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami datangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yudni minal mu'mini fayadau alaihi kanafahu wa yasruhu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqul na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a annahu qad halaka Qala qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruka wa ana aghfiruha lakal yaum. Fayu'ta kitaba hasanatihi wa ammal kuffaru wal munafiquna fayunada bihim ala ru'usil khalaiqi haula ladzina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya Allah mendekat dari orang mukmin lalu meletakkan di atasnya perlindungannya dan menutupinya. Lalu Allah berfirman, "Adakah kamu tahu dosa ini? Adakah kamu tahu dosa yang itu?" Maka ia menjawab, "Benar wahai Tuhanku." Setelah ia mengetahui semua dosa-dosanya dan ia menyangka telah celaka, Allah berfirman, "Telah aku tutupi bagimu di dunia dan aku ampuni bagimu pada hari ini." Lalu diberikan buku catatan kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di depan para makhluk. Mereka inilah yang telah mendustakan Tuhan mereka. Ketahuilah, laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Hadis mutafakun alaih. Nah, di poin yang kedua, beliau menceritakan tentang iman kepada al-jaza dan al-hisab adanya pembalasan dan hisab yang akan dilakukan oleh Allah untuk semua hambanya. Di sini beliau tidak menyebutkan secara rinci selain satu hadis yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hisab untuk orang mukmin atau hisab untuk para hamba itu ada tiga. Yang pertama hisabun yasir, hisab yang mudah, yang ini sering diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau di penghujung salat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah yang dimaksud dengan hisabun yasir. Siap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama dhalikumul Arab. Innama dhalikumul Arab. Yang terjadi adalah al-Arab. Apa itu al-Arab? Ditampakkan dosa-dosanya. Cuma ditampakkan. Kamu dulu pernah melakukan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Betul ya Allah, betul ya Allah, betul. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Sehingga mukmin ini ketika dihisap oleh Allah dilakukan dengan kondisi tertutup dan dia dikasih perlindungan. Gak ada yang satupun yang tahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah dia mengakui semua dosanya, qad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu aku telah menutupi dosamu ketika di dunia. Gak ada satupun yang tahu. Kamu sendirian di dalam rumah gak ada yang tahu. Kamu sendirian di tempat ini gak ada yang tahu. Atau kamu di kota ini gak ada satupun orang yang kenal. Sehingga ketika orang ini melakukannya gak ada yang tahu. Ketika kamu ngelirik juga kamu gak lapor. Gak ada satupun yang tahu. Ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Wa ana aghfiruha lakal yauma. Dan pada hari ini aku mengampunimu. Inilah yang dimaksud dengan hisab yang yasir. Dan kita penting untuk rajin mohon kepada Allah agar dikasih hisab yang yasir. Ini hisab yang luar biasa ya. Hisabun yasir. Kita pasti punya banyak dosa, punya banyak kesalahan. Kalau berharap bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, itu jumlahnya sangat terbatas. Jumlahnya berapa? 70 ribu dengan membawa masing-masing pengikut 70 ribu. Silahkan berdoa agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisap. Tapi peluang ini e, perbandingannya besar dengan mereka yang e, atau dibandingkan dengan sejumlah umat Muhammad SAW maka jumlah ini jauh lebih sedikit. Karena itu harapan berikutnya yang bisa kita minta kepada Allah adalah kalaupun dihisab, mintalah hisap yang yasir. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Kemudian yang kedua adalah hisab munaqasyah. Hisab munaqasyah, munaqasyah artinya debat. Hamba didebat oleh Allah. Kemudian pasti hamba ini tidak akan bisa mengelak dan memberikan jawaban. Maka Nabi SAW mengatakan, faman nukish faman nukisha udziba. Siapa yang didebat pasti diadab. Karena ketika dia didebat, menyampaikan alasan nggak diterima. Kenapa kamu dulu kayak gini? Oh karena ini. Kenapa kayak karena itu? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Akan dikejar terus. Dan siapa yang didebat pasti diadab. Faman nukisha faqad udziba. Inna na'udzubika, inna na'udzubillahi minal hisabil munaqasyah. Kemudian yang ketiga adalah hisab tabdil. Yang ini disebutkan di surat Al-Furqan. Ulaikal ladina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang kejahatannya digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim Allah menghisap hambanya yang beriman. Kemudian Allah tunjukkan semua dosa-dosanya. Betul kamu pernah melakukan dosa ini? Sederet dosa dia ditampakkan kepadanya. Kemudian dia mengakui betul ya Allah. Tapi muncul dalam batinnya masih ada dosa besar yang nggak disebutkan di sini. Jadi dia eh, batin dalam perasaannya masih ada dosa besar yang nggak ada dalam daftar ini. Ini betul, tapi cuma dosa-dosa kecil. Dosa besar saya nggak ada di situ. Tapi dia diam saja, nggak ngaku. Dia diam dan nggak ngaku. Yang dia akui hanya apa yang ada di sini. Betul ya Allah, saya akui semuanya. Sampai akhirnya ketika dia merasa yang kecil saja sudah sebanyak ini dan sudah jadi beban yang luar biasa, apalagi yang besar. Tapi dia nggak ngaku. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikatnya, gantikan semua dosa-dosa kecil ini jadi pahala. Sehingga satu dosa kecil pahala kecil, satu dosa kecil yang kedua pahala kecil yang kedua. Dan begitu seterusnya. Setelah itu dia mengaku, "Ya Allah, saya masih punya dosa besar yang enggak ada di sini." Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika cerita ini beliau pun tertawa ya, sebagaimana anda tertawa. Dan itu terjadi ketika di hari kiamat yang diistilahkan dengan hisab tabdil. Menggantikan antara dosa kecil dengan pahala yang kecil, dosa besar diganti dengan pahala besar. Dan Allah Subhanahu wa taala Karimur Rahman. Nah, Allah nggak rugi. Ini dosa kok diganti pahala, kan rugi jadinya Allah. Subhanallah, kamu mikirnya kayak gimana? Allah Subhanahu wa taala ketika ngasih pahala kepada hambanya rugi tidak? Dan Allah maha pemurah, Allah karim. Sehingga kalaupun ada hambanya yang berlumur dengan dosa, tapi dimasukkan ke dalam surga, rugi tidak? Tidak ada istilah rugi. Allah tidak butuh kita. Makanya sebenarnya dosa kita itu Allah nggak butuh untuk mengadab kita. Buat apa mengadab kamu? Karena diadab dan tidak diadab, Allah tetap maha kuasa. Allah kalau nggak balas, berarti kekuasaannya turun. Sakit hatinya belum terobati. Itu kalau manusia makhluk. Itu kalau makhluk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hukuman kepada hambanya bukan karena Allah butuh menghukum. Beda dengan makhluk ya. Kita kalau didolimi grade 3 ya. Kedolimannya grade 3. Maka kita pengennya balas ya, minimal grade 4. atau bila perlu dua kali lipat. Grade 6. Itu kalau kita. Kalau nggak sampai di tingkat itu kita masih merasa nggak nyaman, tidur nggak tenang, ya. Nanti di rumah uring-uringan, semuanya serba nggak fokus karena dia kezalimannya belum terbalaskan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak didolimi oleh hambanya dan Allah juga tidak mendolimi hambanya meskipun hambanya berbuat maksiat. Tapi hamba menyakiti Allah. Ya hambanya menyakiti Allah meskipun sama sekali tidak mengurangi Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan madarat kepada Allah. Sehingga sebenarnya Allah tidak butuh menghukum kita. Namun itu keadilan Allah sehingga hukuman itu harus ada. Karena kalau hukuman nggak ada antara yang baik dan yang buruk sama saja, berarti Allah tidak adil. Berarti Allah tidak adil. Makanya bagian dari keadilan Allah adanya balasan berupa kenikmatan dan hukuman ketika di hari akhir. Kita selesaikan sampai halaman 176 ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis Sahih, "Man hamma bihasanatin faamilaha kataba Allah indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila ad'afin kasiratin." wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katab katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan Barang siapa ingin berbuat satu kebaikan lalu ia mengerjakannya maka Allah mencatatnya sepuluh kebajikan hingga tujuh ratus kali lipat hingga berlipat ganda dan sesungguhnya barang siapa berkehendak mengerjakan kejahatan lalu ia mengerjakannya maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan semua umat Islam sepakat adanya hisab dan pembalasan. Dan ini adalah hikmah Allah menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, mewajibkan semua manusia menerima apa yang dibawa oleh para rasul, mewajibkan apa yang wajib bagi mereka, serta mewajibkan perang terhadap orang-orang yang membangkangnya, sekaligus dihalalkan darah anak-anaknya, istri-istrinya, dan harta bendanya. Seandainya tidak ada pembalasan, maka semua hal yang tersebut di atas hanya permainan belaka. Dan ini tidak mungkin terjadi pada zat Allah yang maha bijaksana dalam mengurus segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin." Falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat sedang kami mengetahui keadaan mereka dan sekali-kali kami tidak jauh dari mereka Quran surat Al-A'raf ayat 6 7 Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam tentang adab menuntut ilmu, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap jamaah lain yang ngobrol sementara ayat Allah sedang dibacakan. Bagaimana pula jika ada yang chattingan, main HP, WA, dan lain-lain di samping kita atau memfoto ustadz karena kita atau karena saya merasa terganggu akan hal tersebut, karena saya mau fokus mendengarkan penjelasan kajian. Baik, ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan untuk para jamaah. Mengingatkan kepada para jamaah agar lebih fokus. Ya, kalau untuk urusan yang lain ya diselesaikan di urusan yang lain. Masuk ke sini kita waktunya berapa lama? satu jam atau satu jam seperempat ya sudah sediakan satu jam seperempat fokus di sini ya, HP ataupun yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kajian tolong diselesaikan di luar kajian nah ketika kajian settingan selesai kajian makan fokus nah, ketika makan fokus nah, ini kebalik harusnya yang settingan ini pindah waktu makan saja kan gitu kita melihat bagaimana sikapnya para ulama dalam menghormati ayat dan hadis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam agar kalian dirahmati. Berarti kalau dia tidak mendengarkan dan tidak diam, dia tidak dirahmati. Ayat ini merupakan dalil tentang larangan bicara ketika khutbah Jumat. Karena ketika khutbah Jumat, ayat itu dibacakan. Nah, ulama di masa silam juga memberikan adab yang sama ketika mendengarkan hadis. Maka pada saat mereka dibacakan hadis, mereka mendengarkan dengan seksama, seolah-olah baru pertama kali mendengarkannya. Kita itu punya uh, apa kondisi kalau ada ilmu yang baru pertama kali kita dengarkan, kita akan memperhatikan dengan sesama. Tapi nek wis tahu, ya kita baca sambil lalu saja. Kita dengarkan sambil lalu. Diceritakan oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullah, pernah ada seorang remaja mungkin usianya SMP atau SMA, dia membacakan hadis di depanku seolah-olah aku baru pertama kali mendengarkan hadis itu. Jadi dengan khusuknya diperhatikan. Diperhatikan. Padahal saya telah mendengarkan hadis itu sebelum remaja ini dilahirkan. Saya sudah pernah mendengar hadis ini sebelum yang menyampaikan hadis ini di, dilahirkan. Ini bagaimana pengagungan seorang ulama ketika dia dibacakan sebuah hadis. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tapi di luar tema ya. Bolehkah membuat kesepakatan dengan calon suami agar dia tidak berpoligami? Atau jika hendak melakukannya juga jangan secara diam-diam atau mempersiapkan terlebih dahulu kepada keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awfas syuruti antufu mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya persyaratan yang paling kuat untuk kalian penuhi adalah persyaratan untuk menghalalkan kehormatan. Persyaratan untuk menghalalkan kemaluan maksudnya adalah persyaratan untuk melegalkan nikah. Saya mau kamu nikahi dengan syarat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Makanya pihak wanita itu menang sebelum nikah. Tapi kalau sudah nikah, eh, menang juga ya. Sehingga kalau ingin membuat keputusan tertentu, tidak ingin pisah sama orang tuanya, tidak ingin meninggalkan kampung halamannya, tidak ingin apalagi misalnya termasuk di poligami tadi, maka sebutkan sebelum nikah. Nanti kalau sudah jadi kesepakatan, sudah jadi kesepakatan, kok suami melanggar, istri punya hak gugat cerai. Punya hak hulu tanpa syarat. Sehingga dia uh, dulu hasil kesepakatannya tinggal ditunjukkan ke majelis hakim atau tunjukkan ke suaminya kamu melanggar ini kalau suaminya nggak bisa kembali kepada kesepakatan maka istri punya hak hulu Aril Sharon pembantai umat Islam di masa tuanya di dunia dijadikan koma selama 8 tahun kritis tak sadarkan diri tapi masih bernafas dikabarkan robot badannya menciut jadi 15 gram di akhir hayat. Bobot badannya menciut jadi 15 gram, 15 kilogram ya di akhir hayat. Matinya waktu dikubur, tanah bumi tak mau menerima. Minta penjelasan ini. Ya banyak yang dihukum oleh Allah seperti Fir'aun ditenggelamkan, Korun ditenggelamkan, dan ada orang-orang kafir yang dia ditelan bumi. Ya tajal jalu fil ar, kemudian dia kejel-kejel di dalam bumi. Tapi kaum muslimin nggak bisa membunuhnya. Al Irsyalan membunuh kaum muslimin. Kita bisa nggak membunuh Al Irsyalan? Nggak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hukuman sesuai yang Allah kehendaki. Dan ketika itu terjadi di dunia, nanti juga berlanjut di akhirat. Orang-orang yang dibantai berhak untuk nuntut. Dalam hadis tentang orang miskin yang berangan-angan untuk melakukan maksiat, seperti yang dilakukan oleh orang kaya. Dalam hadis riwayat Ahmad dari uh, Abu Kabsyah Al-Anmari. Apakah ini dalil bahwa Allah telah menghitung sebuah dosa sebelum dilakukan? Jadi tentang masalah niat itu dinilai atau tidak, niat dinilai atau tidak, eh, bedakan antara sebatas alham dengan niat. Ini penjelasan eh, Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beda antara alham dengan niat. Niat itu lebih sebatas ham. Lebih sebatas ham. Kalau ham sebatas keinginan, tapi belum menjadi azam. Belum diiringi dengan tekad kuat untuk melakukannya. Sehingga bisa jadi fasilitas ada di depannya, dia tinggal pakai saja. Tapi ketika sebatas muncul ham, bisa jadi dia tinggalkan. Nggak jadi itu baru ham. Tapi kalau niat, kalau niat, jika sudah ada fasilitas di depannya, pasti akan dia lakukan. Orang ini sudah punya niat, cuman dia nggak punya fasilitasnya. andai kan punya fasilitas, pasti akan dia lakukan. Dia sudah maling, nah, ya, dia sudah melakukan usaha maling, sudah melakukan perjalanan ke rumah sasaran, Ternyata begitu sampai di rumah sasaran, ternyata di rumah itu ada hajatan. Nah, rame wong. Ora sida, nggih, balik. Maka dia sudah punya niat. Cuman dia gagal karena tidak memungkinkan. Orang ini mendapatkan dosa yang sempurna. Andai kan tidak ada ini pasti itu terjadi, gitu ya. Sementara dalam hadis tadi, waman hamma bisayyi'atin, siapa yang punya keinginan untuk melakukan maksiat, lalu dia mengerjakannya maka dicatat satu. Kalau dia tidak mengerjakannya tidak dicatat karena baru ham. Ham itu lebih lemah dibandingkan niat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apabila di masa dulu di waktu lampau karena tidak tahu kita pernah melakukan perbuatan yang membatalkan Islam dan kita baru tahu sekarang apakah perlu kita bersyahadat ulang atau cukup dengan bertaubat saja. Perbuatan maksiat kekafiran yang dilakukan secara tersembunyi maka cukup bersyahadat secara tersembunyi sehingga tidak perlu lapor takmir Pak Takmir saya mau masuk Islam Nah sejak kemarin kan jenengan Jumatan kok sekarang baru masuk Islam ya berarti anda sudah muslim, cuman pernah melakukan perbuatan kekufuran yang tidak diketahui orang, sehingga cukup bersyahadat sendiri dan bertobat. Tapi kekufuran yang dilakukan secara terang-terangan, sehingga banyak diketahui orang, misalnya murtad, dia pindah agama, ya, terus dipublish di mana-mana, ganti status agama, di KTP Islam diganti Nasrani atau dia melakukan tindakan kekufuran di depan umum menginjak Al-Qur'an atau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka umum sehingga semua orang tahu ini kafir maka nanti kalau mau masuk Islam wajib di depan umum karena masyarakat juga punya kepentingan dengan itu teman saya yang sudah utang eh, yang sudah utang yang sudah ngaji sunnah berutang sama saya sudah dua tahun. Tidak ada tanda-tanda untuk membayarnya. Semoga juga tidak ada tanda-tanda kematiannya ya. Apakah ada dalil jika kita mengutangi teman kita setiap hari seperti bersedekah senilai uang itu dan dilipatkan jika sudah jatuh tempo? Jadi kalau dinilai sedekah tiap hari saya nggak tahu, tapi janjinya bahasanya setiap utang kullu qardin sodakotun. Setiap utang adalah sedekah. Setiap utang adalah sedekah. Sehingga Anda mendapatkan pahala sedekah senilai utang yang Anda berikan. Dan kalaupun Anda merasa resah, Anda merasa nggak nyaman kok nggak dibayar-bayar, keresahan nggak nyaman ini digantikan pula dengan sedekah. Jika yang bersangkutan ternyata mampu untuk membayar tapi tidak mau membayar, berarti yang bersangkutan toh dolim, maka ketika Anda punya dosa atau dia punya pahala, berarti nanti ada kesempatan untuk transfer dosa dan pahala. Yang mengutangi didolimi, yang berutang mendolimi. Dan dalam hubungan dolim ke doliman nanti digantikan dengan apa? Dosa dan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk salat sunnah kita boleh menggabungkan salat untuk sholat sunnah apa saja yang boleh digabung? Apakah boleh menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat duha? Sholat sunnah yang boleh digabung, sebenarnya tidak hanya cuma sunnah ya. Sholat wajib itu juga bisa digabungkan dengan sholat sunnah. Para ulama mengatakan jika kita masuk masjid dan sudah komat, maka boleh nggak sholat sunnah? Nggak boleh. Kita langsung gabung dengan jamaah. Kita langsung gabung dengan jamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu masuk masjid, idza dakhal idza dakhal ahadukumul masjid, ya yajlis hatta yarka'a raka'atain. Kalau kamu masuk masjid, jangan langsung duduk sampai sholat dua rakaat. Sehingga sholatnya minimal dua rakaat sebelum duduk. Berarti kalau empat rakaat boleh nggak? Boleh, telah memenuhi hadis ini. Sehingga kalau ada orang yang masuk masjid langsung gabung sholat duhur, Berarti dia juga telah mengamalkan hadis ini. Karena yang penting jangan langsung duduk tapi sholat. Berarti orang ini bisa mendapatkan keutamaan hadis ini ketika dia masuk masjid langsung gabung dengan sholat wajib. Terjadilah penggabungan pahala, yang digabungkan itu pahalanya ya, bukan sholatnya. Terjadilah penggabungan niat untuk bisa mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid dengan sholat wajib. Kemudian kalau sholat sunnah dengan sholat sunnah yang lain gimana? Kaidahnya begini. Setiap sholat yang laisa maksudan lidatihi, dia bisa digabungkan dengan sholat yang lain. Tapi sholat yang maksudan lidati, dia tidak bisa digabungkan dengan sholat yang maksudan lidati. Contoh ya. Maksudun lidati itu maksudnya adalah sholat yang dia harus ada dengan sendirinya harus ada dengan sendirinya. Contoh, qobliyah subuh harus ada bentuk sholat qobliyah subuh. Sholat subuh harus ada bentuk sholat subuh. Boleh nggak saya sholat dua rakaat dengan niat qobliyah subuh dan subuh? Boleh atau tidak? Ya, ini terlalu irit ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena qobliyah subuh harus ada dengan sendirinya. Sholat subuh juga harus ada dengan sendirinya. Dan nggak mungkin kau qobliyah subuh dianggap kau qobliyah subuh kecuali jika dia dilakukan sebelum sholat subuh. Nah kalau dia dibarengkan dengan sholat subuh namanya apa? Ma'as subuh, bukan qobliyah subuh. Berarti sholat sunnah bersama subuh, bukan sholat sunnah sebelum subuh. Makanya ini tidak bisa digabungkan. Berbeda dengan tahiyatul masjid atau ba'diyah wudhu atau antara adzan dan iqamah. Dia bukan sholat yang maksudun lidati. Termasuk duha dan tahiyatul masjid. Dia bukan maksudun lidati. Sehingga pada prinsipnya, selama orang itu sholat di waktu itu, sholat di waktu itu, dengan aneka niat, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Sehingga insya Allah boleh saja tahiyatul masjid digabung dengan duha. Bapak Ibu masuk sini tahiyatul masjid sekaligus duha. Maka mendapatkan pahala keduanya. Wallahu a'lam. Ini masih ada beberapa pertanyaan insya Allah kita bacakan di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 93348887 0852 93348887. Yuk dukung kami Radio Muslim.